Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd kita ambil dikit dari syarah Lumatul I'tiqad yang syarah oleh Al-Syekh Al-Alamah Shalal Fauzan asabahullah. Disebutkan di situ perhatikan baik-baik kalamnya siapa? Kalamnya Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah. Kalian lihat Qala al-Imam Ibnu rahimahullah, matan bagian atas itu yang punya kitabnya disimak. Su'ila Malik bin Anas, al-Imam radhiyallahu anhu. Eh, wa rahimahullah juga bisa. Suatu ketika Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah namanya, dikenal dengan Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah. Suatu ketika beliau ditanya, faqila dikatakan, "Ya Abu Abdullah, Ar-Rahman al 'arsy istawa." Zat yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsh. Orang ini nanya, pak istawa? Bagaimana istiwanya?" Sudah kami jelaskan berkali-kali. Ahlus sunnah tidak pernah menanyakan bagaimananya. Yang ditanyakan maknanya mungkin. Kalau bagaimananya wallahu a'lam ingat-ingat patokannya ini. Imam Malik ditanya, pak istawa? Bagaimana istiwanya?" Faqala al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwanya Allah taala itu bukan enggak diketahui. Paham ya? Bukan enggak diketahui berarti diketahui. Paham ya? Diketahui maknanya maksudnya Makna istiwa bagaimana? Ya istiwa yang hakiki yang, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagaimananya wallahu a'lam. Wal kaifu ghairu ma'qul. Kaifiahnya bagaimananya itu tidak bisa dicerna oleh akal. Paham belum? Akal kita enggak sampai bagaimana istiwanya. Yang wajib apa kita lihat? Wal imanu bihi wajibun. Yang wajib itu adalah mengimani. Paham ya? Beriman dengan istiwanya Allah Taala itu wajib. Bagaimananya wallahu a'lam. Bagaimananya wallahu a'lam. Nah, adapun maknanya apa maknanya? Maknanya istiwa yang hakiki yang, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kita lihat lagi di situ. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaannya bid'ah. Nanya tentang bagaimana itu bid'ah. Ini dikiaskan semuanya ya. Allah taala punya tangan enggak? Punya tangan. Bagaimana tangannya Allah Taala? Pertanyaannya bid'ah. Bagaimana kak? E, maknanya apa? Maknanya tangannya hakiki yang, yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman tentang Allah Taala punya tangan wajib. Pertanyaannya bid'ah. Jadi nggak perlu nanya-nanya bagaimana tangannya ya, bagaimana turunnya haram. Kita lihat lagi. Perhatikan matanya itu. Summa amaraf birrajuli fa Kemudian Rasul kemudian Malik bin Anas Imam Darul Hijrah memerintahkan apa? Memerintahkan salah seorang untuk mengeluarkan. Akhirnya dikeluarkan orang tadi itu. Dikeluarkan dari majelisnya. Dikeluarkan dari majelisnya, bayangkan di majelis nanya. Kenapa kok dikeluarkan? Dikhawatirkan menimbulkan subhat kepada jamaah yang lainnya. Paham ya? Jadi kalau ada di majelis ahlu bid'ah odalal ikut taklim, membuat subhat, dikhawatirkan yang lainnya nanti terkena subhat, boleh dikeluarkan. Boleh dikeluarkan. Paham ya? Al bidah ya ini ya, ingat-ingat ya, al bidah. Kalau orang yang enggak tahu, enggak paham, baru datang ya dimaklumi. Tapi al bidah ini mungkin subhat di tengah-tengah apa? Kajian misalkan. Ini lihat ini, Imam Malik langsung apa? Bertindak, perintahkan orang tadi keluarkan. Pertanyaannya bid'ah. Orang tadi langsung dikeluarkan. Dikeluarkan di majelis. Masya Allah. Kita lihat sini penjelasan dikit lagi. Qala al-Imam Asy-Syaikh Al-Alama Shalal Fauzan asbahullah, perhatikan bawah itu syarahnya. Hadal Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Inilah Imam bin Malik. ha, eh, Imam Malik bin Anas Abu Abdullah Imam Darul Hijrah. Ewa, wa huwa ahadul a'immatul arba'ah, yang mana beliau termasuk salah satu imam yang empat. Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Rahimahumullah. Hadal 'alim alladhi tudrab ilahi abatul ibil fil Madinah. Maksudnya apa? Maksudnya seorang alim ini adalah apa? Adalah orang yang na barakallahu fikum membikin orang-orang rehlah di kota Madinah. Maksudnya maksudnya apa? Maksudnya itu orang-orang pada rehlah pergi mencari ilmu di situ di Madinah. Paham ya? Karena beliau ini dikenal Imam Darul Hijrah. Itu karena apa? Waktu itu tinggal di Madinah ngajar di situ di Masjid Nabawi. Paham ya? Imam Malik bin Anas ini dikenal Imam Darul Hijrah. Alimun masyhur, seorang alim yang masyhur alladzi qila fi la tawa Malik bil Madinah ini. Enggak ada orang yang berani berfatwa. Enggak ada yang diminta fatwa ketika apa? Ketika Imam Malik ada di Madinah, menunjukkan luar biasa Imam Malik. Karya yang sangat menunjukkan dia kuatnya hafalannya, karyanya apa? Kitab apa? Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta lil Imam Malik itu bagus sekali. Dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nomor satu kitab Muwatta tadi. Muwatta Malik. Sampai-sampai dinukilkan apa? Tidak ada kitab hadis yang sahih di bawah kolong langit ini melainkan Muwatta' Malik. Dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sampai-sampai Imam Syafi'i, imam beliau, beliau menghafal Muwatta' Malik. Masya Allah. Paham ya? Nah menunjukkan bahasanya kekuatannya luar biasa, kekuatan hafalannya. Nah, Jadi kesimpulannya ini, lanjutannya pada pertemuan yang akan datang, pertanyaan yang sangat luar biasa yang diajukan oleh seorang yang Nah, barakallahu fikum ingin membuat gaduh di majelis tersebut, sampai-sampai Imam Malik pun marah di situ. Ya, karena tanya-nanya bagaimana istiwanya? Beliau mengatakan istiwa itu maklum sudah diketahui maknanya. Bagaimananya? Wallah alam enggak diketahui. akan ya, akal enggak nerima. Beriman dengannya wajib. pertanyaanmu bid'ah